Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadal, bisa langsung dimulai. Ah, insyaallah. Khair. Baik. Kita mulai. Hamzat, Hamzat, bisa Hamzat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang beliau wafat pada tahun 329 Hijriah dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang kedua yaitu pada malam Jumat malam ke-6 bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah. Kajian ini yang diperuntukkan untuk ikhwah sanafiyin yang ada di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat menghadiri mendengar dan mengikuti kajian ini Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullah Yang pada pertemuan pertama pekan yang lalu Kita telah menyampaikan mukaddimah Tentang uh, biografi singkat penulis yaitu Al-Imamul Barbahari serta mengenal kitab ini kitab Syarh Sunnah yang beliau tulis ya, termasuk kenapa kitab ini ditulis di dalam syarahnya Al-Imam Al-Allamah Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala di awal syarah kitab ini beliau memberikan satu Catatan penting juga berkaitan dengan kedudukan kitab ini serta pentingnya pembahasan masalah akidah yaitu berkaitan dengan apa yang diistilahkan mempersatukan umat atau menuju persatuan umat bagaimana agar umat ini bersatu maka Syekh salih Al Fauzan mengingatkan kepada kita bahwa banyak pihak yang tidak setuju adanya pembahasan-pembahasan tentang akidah termasuk pembahasan tentang tauhid dan syirik karena mereka menilai bahwa kalau ini dibahas itu akan memecah belah umat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara umat maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah sungguh ini merupakan cara berpikir terbalik ya yang sebenarnya tujuan utamanya adalah menjauhkan umat dari akidahnya atau membuat mereka ragu terhadap akidahnya sehingga dengan itu justru mudah untuk memecah belah dan mencerai-beraikan barisan kaum muslimin. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, beliau menegaskan bahwa justru kaum muslimin al-muslimun la yatawahhaduna illa ala aqidatin sahihah. Justru kaum muslimin itu tidak akan bisa bersatu kecuali di atas akidah yang sahihah. Ya, akidah yang akidah sahihah inilah yang telah mempersatukan para sahabat tatkala dulu mereka sebelum kedatangan Islam, sebelum mereka berpegang dengan akidah sahihah ini, mereka bercerai-berai. Allah Ta'ala mengingatkan nikmat besar ini, nikmat persatuan. Kenapa mereka bersatu? Karena mereka dipersatukan dengan akidah ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka ingatlah nikmat Allah ke atas kalian ketika dulu kalian merupakan saling bermusuhan, maka Allah persatukan di antara hati kalian. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu sebagai orang yang bersaudara, saling bersaudara. Yakni dipersatu apa yang mempersatukan mereka? Ya. Sehingga mereka selamat dari perpecahan, dari perselisihan. Tidak lain yang mempersatukan mereka adalah akidah sahihah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga tidak ada yang bisa menyatukan umat kecuali al-aqidah as-sahihah. Ya, dan umat ini tidak akan menang, tidak akan jaya kecuali apabila mereka bersatu di atas akidah sahihah ini. Ya. Maka apabila mereka yang dikatakan sebagai orang-orang dai yang menyeru kepada yang menyeru atau berdakwah di tengah-tengah umat ini atau pihak yang menisbahkan diri kepada ilmu sehingga dianggap sebagai alim, sebagai ulama. Kalau mereka memang menginginkan persatuan kaum muslimin, maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan beliau tegaskan ini dan ini sebenarnya juga pernyataan para ulama ahlus sunnah beliau katakan fa'alaihim ayyusahihul aqidah awalan apabila mereka ingin mewujudkan persatuan kaum muslimin, maka pertama kali yang harus mereka lakukan adalah meluruskan akidah umat. Akidah yang para rasul sejak rasul pertama hingga rasul yang terakhir sangat mementingkannya. Ya. Dan dakwah mereka dimulai dari akidah ini. Maka apabila mereka ingin menyatukan umat, ingin agar umat ini menang dan berjaya, awali dari memperbaiki akidah umat. Luruskan akidahnya. Ya, persatukan umat di atas akidah ini. Ini kalau mereka jujur ya, dalam dakwahnya ya, ingin mewujudkan persatuan umat karena memang tidak ada dari karena bisa tidak ada yang bisa menyatukan kaum muslimin ya kalau tidak di atas akidah yang sahihah. Inilah yang Allah katakan huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim dialah Allah taala yang ayyadaka yang mendukungmu menguatkanmu binasrihi dengan pertolongan darinya ya wabil mu'minin dan dengan keberadaan kaum mukminin. Ya. Ayyadaka yang menguatkanmu wahai Rasul. Dan dialah Allah Ta'ala al wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Para sahabat. Kaum mukminin. Ya. Allah yang menyatukannya. Dengan apa? Akidah. Dengan iman. Dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Allah yang menyatukan mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya engkau wahai Rasul membelanjakan ya semua harta yang ada di muka bumi jami'an semuanya niscaya ma allafta baina qulubihim. Niscaya engkau tidak akan bisa menyatukan mempertautkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum. Namun Allah lah yang bisa menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim.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 ya sebelum engkau wahai Nabi Muhammad seorang rasul pun kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwa la ilaha illa ana tidak ada yang berhak diibadai kecuali aku fa'budun ini setiap rasul ya sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus seorang rasul kecuali Allah perintahkan membawa enam perintah ini yaitu La ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Maka ibadah ibadailah Allah Subhanahu wa taala. Inilah di atas akidah inilah umat bersatu. Allah taala katakan, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun." Dan sungguhnya ya, agama ini adalah agama yang satu, umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum dan akulah Rabb kalian fattaqun. Satu. Ya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun di ayat yang lainnya. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang satu dan akulah Rabb kalian fa'budun. Sehingga tidak ada yang bisa mempersatukan umat, tidak ada yang bisa mempersatukan kaum muslimin kecuali peribadatan kepada Allah satu-satunya. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Kalau seandainya permasalahan ini eh, atau persatuan namun di atas asal bersatu saja itu satu yang dimaukan niscaya Rasul ya katkala nah, e, dimintai atau menjelang perang Hunain Sebagian sahabat yang mas baru saja masuk Islam melihat ya, sebagian kaum musyrikin supaya uh, senjata-senjatanya barokah katanya mereka menggantungkan di sebuah pohon yang disebut sebagai Datu Anwat. Kalau seandainya membicarakan akidah itu, ya, memperingatkan dari kesyirikan itu bisa mencerai beraikan umat, ya, maka niscaya Nabi nggak akan berbicara. just karena saat itu sangat butuh umat bersatu melawan orang-orang kafir saat-saat genting ya di saat mau menghadapi atau menuju medan tempur. nggak boleh tentaranya berselisih, berpecah, tengkar. nggak boleh harus satu sama-sama menghadapi lawan. Namun justru ya persatuan itu harus tegak di atas tauhid. Ya, justru para mujahidin ya harus berada di atas akidah tauhid tidak boleh tercemar oleh kesyirikan inilah justru kejayaan umat ya inilah yang bisa mendatangkan kemenangan umat dengan pertolongan dari Allah taala maka nabi bicara mengingatkan mengingkari permintaan mereka ya. maka nabi tidak membiarkan para sahabat atau tidak dan tidak memenuhi permintaan sahabat itu yang merupakan permintaan Eh, perbuatan kesyirikan. Meminta sesuatu yang itu merupakan perbuatan kesyirikan maka Nabi tidak membiarkan dicegah oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena kaum muslimin tidak boleh bersatu kalau di atas kesyirikan. Ikhwani fiddin rahimani warhamakumullah. Memang ada perbedaan ya perselisihan dalam hal fikih, dalam permasalahan ijtihadiyah yang itu boleh karena memang adillah memang mendukung untuk hal itu bisa memungkinkan terjadi perbedaan pandang, perbedaan pendapat, perbedaan dalam mem memahaminya. Ya. Perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah al-ahkam al-fikhiyah, maka itu tidak menimbulkan perpecahan. Ya, dan itu terjadi bahkan di zaman Rasul alaihi salatu wasallam terjadi. Ya. Demikian pula di tengah umat ini ada, karenanya umat ini ada ya ada mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki yang itu tidak menimbulkan atau tidak menyebabkan perpecahan. Ya. Dan tidak boleh perbedaan mazhab seperti ini dijadikan dasar untuk berpecah. Nah, dijadikan dasar untuk berselisih tidak boleh. Ya. Tapi apa? kaum muslimin berbeda-beda, memiliki perbedaan pendapat dalam hal fikih namun tidak menimbulkan perpecahan. Ya, tidak boleh dan kaum muslimin bersatu di atas akidah sahihah, akidah yang sama. Ya, akidah yang sama sehingga perbedaan fikih tidak boleh menimbulkan perpecahan. Ya. Ada orang yang menisbahkan diri kepada satu madhab, kami syafi'i, hanya ngikuti dalam hal, -hal madhab saja, dalam hal fikih saja namun akidahnya berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah ya maka ini sebenarnya bukan seorang yang mengikuti Imam Syafi'i pada hakikatnya ya karena para imam tersebut para imam Imam Al-Imam Abu Hanifah Al-Imam Syafi'i Al-Imam Malik bin Anas Al-Imam Ahmad bin Hambal tidak membolehkan terjadinya perbedaan berpecah dalam hal akidah. Nah, ya. Dan mereka boleh mengikuti pendapatnya dalam hal fikih namun harus ditegakkan di atas dalil, tidak boleh di atas ikut-ikutan. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa inilah yang dipikirkan oleh para ulama kaum muslimin. Ya, tatkala muncul orang-orang yang menyampingkan pembahasan akidah. Ya. Membiarkan atau tidak memunculkan atau melupakan dan umat dibiarkan menyimpang akidahnya. Ya. Umat dibiarkan terjatuh dalam kesyirikan bahkan kekufuran ya, dengan alasan ingin menyatukan umat. Maka ini suatu yang tercela, ini suatu yang batil. Para ulama tampil untuk meluruskan akidah ini. Justru inilah yang bisa menyatukan umat. Maka mereka menulis kitab-kitab ini ya dari satu generasi ke generasi berikutnya tidak diam, tidak kosong. Tidak mengatakan, ya sudah, kitab-kitab yang lalu sudah ada lah. Masing-masing. Naam. Para ya para ulama yang akhir merujuk kepada ulama terdahulu para salafus soleh. namun masing-masing juga di setiap masanya meluruskan akidah sehingga taklif tentang akidah tentang bahaya uh, kesyirikan taklif tentang tauhid memurnikan tauhid itu dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa dari setiap zaman ke zaman. Ya, sehingga kehadiran kitab-kitab ini benar-benar merupakan uh, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga agama ini terjaga kemurniannya. Agama ini uh, terlindungi dari hal-hal yang menyimpang sehingga umat ini pun tetap berada di atas al-aqidah sahihah di atas tauhid, ya di atas bimbingan as-salafus saleh, berjalan di atas as siratul mustaqim. Ya, sehingga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 Ya, dan ini merupakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam membuka khutbah-khutbah beliau, tulisan-tulisan beliau dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ini merupakan juga diikuti, diamalkan oleh para ulama kita, oleh para salafus saleh. Memulainya dengan Alhamdulillah. Nah, dan juga dimulai kitab-kitab para ulama itu juga dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena yang demikian juga warid ketentuan syariatnya. Mushaf kita dimulai dengan basmalah. Ya, demikian pula surat-surat Nabi kepada para raja yang itu merupakan surat dakwah, ya, surat beliau ya, tulis menerangkan Islam, menerangkan akidah, menerangkan tauhid. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sehingga dalam hal ini uh, boleh diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim juga boleh dengan dimulai dengan Alhamdulillahirobbilalamin Ya. Dimulai dengan basmalah atau dimulai dengan hamdalah. Apabila dipadukan keduanya maka itu lebih sempurna. Ikhwani rahimani wa Beliau mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Makna alhamdu itu adalah zikru mahasinil mahmud hubban wa ta'ziman. Menyebutkan kebaikan-kebaikan pihak yang dipuji dengan atas dasar cinta dan pengagungan. Ya ya kita ketika mengucapkan pujian apabila itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka disertai dengan hubban wa ta'ziman. Itulah alhamd. Ya. Dan mesti harus disertai dengan apa? Hubban wa ta'ziman. Jika tidak disertai dengan hubban wa ta'ziman maka itu bukan hamd. Tapi dikatakan madah. Karena seorang bisa saja memuji, namun nggak cinta sebenarnya. Tidak cinta kepada pihak yang dia puji. Ini madah. Atau dia memujinya namun tidak ada pengagungan terhadap yang dia puji. Maka ini demikian pula tidak dikatakan hamd, tapi dikatakan madah. Ya. Dan alhamdu itu uh, pujian yang bersifat mutlak, sempurna, maka itu hanyalah ditujukan kepada atau hanya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdu al-mutlak al kamil syamil itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdu ya al alif wal lam pada kata alhamdu itu diistilahkan dengan al alif wal lam al istighraqiyah. Ya, al alif wal lam al istighraqiyah. Yang itu hanya yang berarti apa? Seluruh jenis hamd hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh alhamdu yang bersifat mutlak, sempurna dan menyeluruh ini ditujukan untuk selain Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Dan Allah taala terpuji ya. Karena memang Allah terpuji di lidzatih. Ya, Allah terpuji karena zatnya Allah terpuji karena asma'ihi wa sifatih. Dan Allah juga terpuji karena segala perbuatannya ya yang sempurna. Dan Allah juga terpuji karena berbagai nikmatnya ya yang sangat sempurna yang tiada hingga. Ya. Karenanya Allah Taala mengatakan Rabbil alamin. Allah Allah juga mengatakan alhamdulillahi <clears throat> Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Ini beberapa contoh pujian. Ya, Alhamd di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang itu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan Allah, dikaitkan dengan sifat-sifat Allah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah taala ya alhamdu kita artikan dengan segala puji karena memang alif wal lam itu adalah lil istighraqiyah yang berarti apa menunjukkan seluruh ya menunjukkan pada makna seluruh semua ya maka kita katakan dalam terjemahannya alhamdu segala puji ya lillah hanya milik Allah taala yakni pujian yang bersifat apa mutlak al kamilus syamil segala puji milik Allah hanya milik Allah taala yang dia telah menciptakan langit dan bumi dan dia menjadikan kegelapan dan cahaya. Ini salah satu perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Fatir salah satu nama Allah taala. Fatiris samawati wal ard. Ya. Dikaitkan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kita boleh mengatakan alhamdulillah dengan makna tadi al-mutlaqul kamilus syamil. Tidak boleh kita alhamdu fulan dari kalangan makhluk. Ya. Boleh kita katakan alhamdu fulan tapi terbatas. Ala kada. Ya. Dan boleh kita katakan ashkur fulanan. Ya. Karena syukur berbeda dengan alhamd. Ya. Syukur berbeda dengan alhamd. Alhamdu itu uh, bisa untuk sesuatu yang nikmat, bu, bisa pula untuk yang selain nikmat. Adapun syukur tidaklah diucapkan kecuali yang bersifat nikmat saja. Ya, maknanya kita katakan alhamdulillah. Ya, tapi ketika kita mengalami sedih atau sakit, tetap kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi kalau syukur itu katanya dengan nikmat. Namun syukur itu berkaitan dengan kalbu, berkaitan dengan lisan dan anggota badan. Ya. Adapun alhamdu itu hanya kaitannya dengan lisan saja. Diucapkan oleh lisan. Taib itu sedikit menyinggung perbedaan antara alhamdulillah dengan syukur. Alhamdulillahi Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Sini penulis mengajak kita memuji Allah taala atas salah satu nikmatnya yaitu hadana alladzi hadana lil Islam yang telah memberikan hidayah kepada kita kepada Islam. Naam, karena memang Islam merupakan nikmat terbesar. Ya, sehingga kita pantas memuji Allah taala atas nikmat yang terbesar ini.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 ya, itu dengan al-Islam. Ketika Allah karuniakan Islam tamatin ni'mah. Ya, terwujud sempurna ya, nikmat atas kaum muslimin. Dan Allah taala memerintahkan kita kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Katakan bi fadlillah wa bi rahmatih dengan fadl dari Allah dan rahmatnya. Dan karena itulah dengan itulah hendaklah mereka hendaklah mereka bergembira. Allah perintahkan kita untuk bergembira dengan apa? Bifadulillah dan dengan rahmatnya. Apa itu fadlullah? Ditafsirkan oleh para ulama, fadlullah ay al-Islam. Apa itu ar-Rahmah ay al-Quran. Sehingga kita diperintah untuk falyafrahu bil Islam wa bil Quran. Ya, kita diperintah untuk bergembira dengan Islam dan dengan Al-Quran. Ya. Maka di sini pada ucapan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam ini pengakuan darimu bahwa ketika engkau ketika Allah berikan hidayah ya Allah berikan hidayah kepadamu sehingga kamu mendapatkan hidayah Islam ini merupakan pengak, berarti engkau mengakui bahwa itu semata-mata karunia dari Allah taala hidayah Islam yang kamu peroleh itu semata-mata karunia dari Allah Ta'ala. Ya. Ketika Allah bimbing, Allah tunjukkan kepadamu Islam. Dan Allah kokohkan kamu di atas Islam. Ini fadl min Allah ta'ala. Bukan karena kekuatan dan kemampuanmu. Bukan karena daya upayamu. La bihaulik walabi biquwatik. Tapi hada fadl min Allah ta'ala. Mahdu hal mahbu fadlillah murni merupakan fadl karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, ya. Semata-mata ini taufik dari Allah taala. Dialah yang telah memberimu hidayah. Sehingga ini kalimat ini pengakuan bahwa inilah nikmat dari Allah semata-mata fadl minallah. Pengakuan ini juga kelak akan diucapkan oleh ahlul jannah. Ya. Ketika mereka masuk masuk surga, ya, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah taala yang telah hadana memberikan hidayah kepada kami. Lihada kepada ini, kepada al-haq kepada Islam, kepada iman. Wa ma kunna linahtadiya dan tidaklah kami dulu itu mendapatkan hidayah laula an hadanallah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kami. Ya, sehingga mengakui mereka bahwasanya ini hadana ini dari Allah taala. Ya, dan dulu kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan Allah yang telah memberikan yang telah memberikan hidayah kepada kami. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah ini merupakan pelajaran penting bagi kita untuk mengingat ya muallif mengajak kita untuk mengingat nikmat besar ini dan memuji Allah atas nikmat besar ini serta menyadari bahwa hidayah ini semata-mata nikmat darinya, hidayah ini semata-mata karunia darinya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena daya upaya kita, bukan pula karena kepandaian kita. Maka dengan ini akan menimbulkan apa? Syukur. Dengan ini kita akan memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat ini. Ya. Wa manna alaina bihi. Dan Allah Ta'ala telah memberikan nikmat atas kita dengan Islam ini. Bihi, bil Islam. Sehingga Islam minnatun. Karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga merupakan murni karunianya. Murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang yatafaddalu ala ibadihi bil Islam. Wa bin ni'am, wa bil afiyah, wa bil arzaq. Ya. Gak ada siapapun yang mengharuskan kepada Allah. Kamu Allah harus memberikan ini kepada hambanya. Tidak, tidak ada. Namun Allah lah yang memberikannya. Allah lah yang yatafaddal. Ya. Memberikan keutamaan tersebut kepada hamba-hambanya berupa nikmat-nikmat ini Islam ya wal afiyah wal arzak dan sebagainya Taib alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin dan yang telah melahirkan kita di umat yang terbaik Ya, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Sehingga kuntum kalian ini khitab kepada kaum muslimin. Ya. Kalian ini, yakni kaum muslimin, ya, kuntum khaira ummatin. Dan kaum muslimin yang terdepan, yang terbaik paling utama adalah para sahabat sehingga para sahabat adalah yang paling utama masuk dalam ayat ini kuntum kalian wahai kaum muslimin yang terdepannya siapa para sahabat ya. adalah khair ummah yakni umat yang terbaik umat yang terbaik ukhrijat linnas perhatikan dilahirkan untuk umat manusia sehingga kebaikan umat ini tidak terbatas pada umat ini saja namun ya juga mengenai seluruh umat manusia. Ya. Baik dalam hal kebaikan itu dalam hal dakwah, jihad, ta'lim, wal irsyad. Ya. Sehingga umat ini tidak hanya uh, mengerti kebaikan atau iman, dakwah, jihad terbatas pada dirinya sendiri, namun dia dan tidak hanya mengamalkan pada dirinya sendiri, namun dia juga peduli kepada umat, kepada umat manusia. Sehingga mereka tegak tampil menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu, menebarkan kebaikan, mengajak ke jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sehingga benar-benar menjadi apa yang diistilahkan sebagai adwan amilan fi mujtama'il muslimin. Dia menjadi anggota masyarakat yang proaktif di tengah masyarakat kaum muslimin, di tengah umat manusia. Gak hanya dirinya saja tahu kebenaran, tahu kebaikan, dia amalkan, begitu saja. Lah, bagus, dia harus tahu, dia harus belajar, dia harus berilmu. Kemudian dia harus beramal. Lalu harus perhatian pada orang lain. Tidak hanya membatasi pada dirinya sendiri, tidak dibiarkan orang lain Ya, namun dia berperan aktif untuk mengajari mereka, untuk menyampaikan, menebarkan ilmu, dakwah, kebaikan ini ke tengah-tengah umat manusia. Sehingga ukhrijat linnas tidaklah maknanya adalah tidaklah mereka dilahirkan untuk diri mereka sendiri. Namun akhrajahumullahu linnas. Allah lahirkan mereka, Allah keluarkan mereka untuk umat manusia. Tidak hanya untuk mereka saja, diri mereka sendiri saja, tapi untuk kebaikan ini untuk umat manusia. Maka kita diajak juga diingatkan oleh muallif untuk mensyukuri nikmat ini karena kita dilahirkan di tengah-tengah khairi ummah. Ya, kita lahir di tengah-tengah kaum muslimin yang kaum muslimin adalah khairu ummah. Ya, maka milikilah sifat-sifat khairu ummah. Ya, milikilah sifat-sifat khairu ummah yaitu apa di antara sifat-sifat khairu ummah berperan aktif di tengah-tengah masyarakat. Ya. Menebarkan dakwah, menebarkan ilmu, menebarkan iman, takwa, menebarkan amal di tengah-tengah umat. Nah, sifat inilah yang Allah singgung ketika menyifati khairu ummah ini tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa sifat-sifatnya? Tak bil ma'ruf, kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan juga apa? Waktu tu'minuna dan kalian beriman kepada Allah taala. Sifat pertama yang disinggung apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini menunjukkan dia memang membawa kebaikan di tengah-tengah umat. Karena umat akan bisa menjadi baik kalau tegak di situ apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Tidaklah ada di tengah-tengah kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mereka itulah orang atau umat yang sukses supaya jadi sukses harus tegak amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh ya kemungkaran terjadi tanpa diingkari karena akan kemungkaran akan terus melebar melebar melebar lah ingkari kemungkaran itu supaya berhenti supaya habis supaya sirna supaya mati kemungkaran itu. Dan ajak kepada yang ma'ruf. Jangan dibiarkan malas umat ini. Ajak kepada yang ma'ruf. Ya. Punya potensi, punya kekuatan, arahkan, jalurkan kepada yang ma'ruf. Ya. Maka umat ini akan sukses, umat ini akan menang, umat ini akan jaya. Demikian Anda sebagai bentuk syukur Anda yang Allah lahirkan di tengah um-, umat terbaik ini milikilah sifat-sifat itu. Ya, milikilah sifat-sifat tersebut. Allah taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kaum mukminin itu satu sama lain adalah sebagai penolong, satu sama lain sebagai pembela, satu sama lain saling mencintai Ya. Apa sifat-sifat mereka? Ya muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, ini wala loyalitas ya antara kaum muslimin. Bagaimana loyalitas saling menyintai, saling menguatkan, saling mendukung, saling membela, saling menolong itu akan terwujud dengan adanya sifat-sifat ini. Yang pertama apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar aluhu taufiqa lima yuhibbu wa yardha. Maka kita memohon kepadanya at-taufiq. Ya, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya. Maka di sini terdapat doa untuk kita memohon kepada Allah taufik agar Allah berikan taufik kepada kita kepada sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Demikianlah seseorang meminta kepada Allah taufik, meminta kepada Allah sabat. Ya, Karena memang seorang itu telah mengenal al-haq, ya, mengamalkannya, meyakininya. Namun dia tidak bisa dan tidak boleh merasa aman dari menyimpa, penyimpangan. Ya, merasa aman dari fitnah. Ya. Bisa jadi dia akan fitnah itu menimpa dirinya. Ya. Sehingga dia bisa terpelanting, terpleset, tersesat dari jalan Allah Ta'ala maka kita mohon kepada Allah taufik was sabat ya kita mohon sebagaimana doa Nabi ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ya. karena memang seorang itu bisa siapapun dia nggak ada yang aman dari fitnah seorang yang bertauhid kokoh tauhidnya belajar ngerti dalil sudah belajar kitab tauhid belajar kitab-kitab akidah namun jangan merasa aman dari bahaya fitnah apabila Imamul Hunafa, ya, Abul Anbiya, ya, itu saja tidak merasa aman. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tidak merasa aman dari terjatuh pada kesyirikan. Padahal beliau seorang Nabi yang Allah jaga. Nah, namun beliau tidak merasa aman sehingga mohon. Mohon kepada Allah Ta'ala. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah. Dan anak keturunanku dari mengibadai berhala-berhala. Ya, sepintas lalu gak mungkin. Ya, Nabi Ibrahim menyembah berhala. Wong dia beliau yang memerangi berhala kok. Apalagi beliau seorang nabi, seorang rasul. Ya, gak mungkin. Toh demikian beliau tidak merasa aman. Dia mohon dilindungi, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Nah, apabila Nabi Ibrahim saja ya, tidak merasa aman dari kemung apa namanya fitnah terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh kepada peribadatan kepada asnam. Nah, bagaimana dengan kita yang jauh tingkat dan derajat keimanan dan ketakwaannya dibandingkan beliau, bahkan tidak boleh dibandingkan. Ya. Maka siapa yang bisa merasa aman setelah Nabi Ibrahim? Tidak ada. Junubni wa baniya na'budal asnam. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Wahai Rabb, Ya Rabbi, sesungguhnya kesyirikan berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari umat manusia. Maka ini pelajaran penting bagi kita semua ya akhwah untuk kita tidak merasa aman. Ya. Termasuk dalam salafiyah ini kita yang mungkin sudah lama belajar, lama taklim, itu bukan berarti kemudian jaminan bagi dia aman dari fitnah lah bisa seseorang terjatuh dalam dalam fitnah maka tak henti-hentinya kita mohon pertolongan mohon taufik kepada Allah memohon sabat ya memohon ya muqallibul ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik nah. betul uh, belajar ilmu itu sebab di antara sebab terjaga terlindungi dari fitnah namun demikian doa pun termasuk sebab ya Doa juga termasuk sebab untuk kita selamat dari fitnah. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memohon as-sabat, memohon husnul khatimah. Terus kita senantiasa memohon kepada Allah taala. Kita khawatir dari suul khatimah, kita takut dari fitnah. Ya, kita takut dari menyimpang dan kesesatan. Kita takut dari doa tisu. Makanya kita mengatakan wal hifdha mimma yakrah wa yaskhat dan kita bermohon kepada Allah penjagaan dari segala sesuatu yang Allah benci dan Allah murkai. Sehingga Allah tunjukkan kita kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai ya, berupa amal, ucapan, keyakinan dan Allah jauhkan kita dari segala hal yang membuat Allah murka. Ya, baik itu berupa ucapan berupa amalan, berupa keyakinan. Ya. Kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah jaga, Allah jauhkan dari itu semua. Dialah Allah Ta'ala Al-Hadi, dialah Allah Ta'ala Al-Muwafiq, ya. dialah yang bisa membimbing dan menyelamatkan kita. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullah tanpa terasa, kita sudah hampir satu jam kajian kita dan sudah cukup larut malam, maka kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. <clears throat> Sebelum kita tutup, dipersilahkan. Nam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini ada pertanyaan sedikit Ustaz. Baik, Nam. Nah, eh, uh, ini Ustaz, uh, mohon nasihatnya. Uh, ini ada seseorang yang dia sudah bertobat dari suatu maksiat, kemaksiatan Ustaz. Iya. Namun seringkali dia kembali lagi ke maksiat yang sama hmm. setelah dia bertobat. Nah. Namun dia sudah berupaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah kan dengan melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Hmm. Namun masih terjatuh lagi Ustaz pada uh, kesalahan yang sama itu, kemaksiatan itu. Yeah. Nah, gimana ini nasihatnya untuk orang ini Ustaz? Apa ada yang salah dari cara dia beribadah atau apa kira-kira yang menyebabkan uh, orang tersebut uh, mengalami hal seperti itu? Yeah. Mohon nasihat dan kira-kira apa yang uh, harus beliau lakukan. Nah, Ustaz. Nah, maka memang kita tahu bahwa syarat-syarat taubat itu ya yang pertama dia menyesal ya menyesal dari do, apa, perbuatan itu perbuatan dosa yang dilaku, yang telah dia lakukan tidak ada sedikit pun bangga atau ya, gembira dengan dosa itu namun dia menyesali kemudian syarat kedua dia tinggalkan satu pula dia tinggalkan yang ketiga adalah e, bertekad tidak mengulanginya di masa mendatang ini taubat apabila dia bertobat namun tanpa syarat-syarat ini maka menunjukkan tobatnya belum benar. Ya. ya kalau dia mengaku sudah bertobat namun kok mengulangi lagi, mengulangi lagi, maka ini menunjukkan dia belum benar-benar bertekad. Ya. Dan bisa jadi dia belum benar-benar meninggalkannya. Sehingga tobatnya belum memenuhi syarat, yang berarti tobatnya belum sah. Nah, itu. <clears throat> namun mereka sehingga dia e, koreksi ya apa yang harus dilakukan apa ada yang salah nah perlu dia koreksi ya apakah taubatnya memang sudah benar ataukah belum ya sehingga harus terpenuhi tiga syarat itu nah maka Allah katakan walam Yusiru alama faalu. Mereka tidak terus melakukan apa yang kita dia kerjakan, dia terjatuh padanya, tidak. Ya, sehingga tidak uh, harus dia tinggalkan itu. Nah, seorang hamba kalaupun seandai, uh, kalau dia sudah berupaya, dia benar-benar penuhi syarat-syaratnya. Ya. Dia dia menyesal, benar-benar menyesal dan memang dia segera tinggalkan dan tidak lagi dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Namun jika masih saja dia terjatuh karena padahal dia sudah berupaya, maka dia tidak putus asa ya tetap kembali dia beristighfar kembali dia bertaubat nah, sehingga kalau memang dia sudah berupaya serius benar-benar meluruskan taubatnya memenuhi syarat-syaratnya namun ternyata masih terjatuh lagi maka apa yang dilakukan maka tetap dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kembali dia bertobat segera dia kembali kepada Allah. Begitu. Sehingga kalau ditanya apa lagi yang dilakukan kalau dia terjatuh pada dosa itu lagi, maka tidak ada jalan lagi kecuali kembali bertobat. Kembali bertobat, kembali kepada Allah, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama seseorang itu jujur dengan taubatnya, ya, selama dia mau beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghafurur rahim. Nah, kuliah ya ibadiah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hamba yang ya telah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Ya. Selama hayat di kandung badan dan selama matahari belum terbit dari barat, ya. Sebelum selama tenggok apa nyawa itu belum sampai ke kerongkongan, maka selama itu pula Allah masih membuka lebar-lebar pintu taubat. Rahmat Allah sangat luas, maka jangan putus asa. Segera kembali, segera kembali. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Begitu. Jazakallah khair Ustaz. Bayakum. Afwan masih ada ini Ustaz, pertanyaan Ustaz. Nah. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustaz, Ana izin bertanya dan mungkin perlu bimbingan Ustadz terhadap apa yang akan Ana sampaikan berikut ini. Nah. Yang pertama, <clears throat> terkait dengan persoalan fitnah ini, sampai saat ini terkhusus pribadi Ana terkhusus Ana karena menyikapi dari satu sisi masya Allah udah jenuh rasanya hmm. jenuh tapi bukan berarti kita menghindar dari hal kebenaran-kebenaran yang akan kita ikuti. Gitu. Karena sebenarnya dalam hal hal sunnah ini atau salaf ini dikatakan baru masih baru. Tapi anak tengyang-yang nasihat agama, nasihat ulama, sunnah, kami anak watakna. Ini anak pegang teguh ini. Ana dengar, anak taati. Itulah yang membuat anak seperti ini hari ini tidak kemana-mana. Pertanyaan anak terkait dengan ini, apalah penyebab yang utama bagi seseorang yang menapikan hal itu? Gitu. Kebenaran sudah sampai. Dua bertubi-tubi bersikokoh dengan kesalahan kesalahan-kesalahan demi kesalahan yang dilakukan sehingga terkait dengan fitnah nggak ada bahkan sampai berupaya untuk mencari jalan keluar mencari-cari kalau-kalau ada ulama yang lain nah. yang mereka akan ikuti ini Afwan kalau anak salah melakukan penilaian terhadap itu apa penyebabnya nah. yang mereka itu tidak tidak teranu sedikit juga uh, tidak tersentuh hatinya sedikit juga yeah. persoalannya bukan semudah itu yang anak nilai bukan perkara asatiza saja tapi melibatkan salafiyun yang di bawahnya ini personal atas hijau, walau silakanlah. Tapi yang di bawah melibatkan banyak orang yang tidak tahu menahu, yeah. yang punya dampak besar. Hmm. Apakah beliau-beliau tidak menyadari berapa besar kesesatan, kesalahan yang dibuat yang membuat orang banyak? Yeah. Jadi pertanyaan anak, apa yang menyebabkan begitu? Yeah. Begitu kuatnya dia melakukan itu. Yang pertama. Ya. Yang kedua, ya. Ustaz, ya. terkait dengan kita menggunakan fasilitas eh, organisasi dalam kita berdakwah, misalnya kita taklim, kita dauro, hmm. tentu kita berupaya jangan menggunakan fasilitas itu. Kita pengetahuan begitu. Tapi itu bisa dilakukan apabila komisinya uzur Nah, uzur itu kan ada batasnya, Ustaz. Satu, dua, tiga. Kok masih begitu juga di sana terus? Berarti bukan uzur namanya. Apa ini menurut anak lagi? Bagaimana pandang Ustaz nah. terhadap itu? Ya. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uh, Eh, pada pertanyaan pertama tadi, memang betul kondisi fitnah ini memang menyebabkan kita jenuh, capek ya. Tapi yang demikianlah memang itulah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini tidak akan berhenti dalam arti ujian itu akan terus datang. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah, manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan saya beriman, kemudian mereka tidak diberi fitnah, tidak diberikan ujian dan cobaan? Nah, ya pasti fitnah itu akan terus datang. Nah, sehingga ini uh, menunjukkan pada kita bahwa ketika datang fitnah, ya berikutnya menunjukkan Allah ingin menguji iman kita lagi berikutnya. Ya, sehingga kita diuji dengan ujian berikutnya. Semoga kita dengan uh, datangnya ujian fitnah itu menunjukkan iman kita yang naik sehingga Allah uji dengan ujian berikutnya. Ya. Dan kita berharap uh, kita uh, bisa keluar dari fitnah ini dalam keadaan kita benar-benar tetap di atas hidayah dan kita mendapatkan pahala-pahala yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibrah itu gak hanya sekedar uh, fitnah mana itu men yang benar mana yang salah kemudian kita selesai menghadapi fitnah itu tapi kita mengambil pelajaran dari fitnah itu ya dan kita bisa meraih pahala yang besar dengan kesabaran ya dengan <clears throat> upaya kita di dalam memperoleh jalan keluar dari fitnah itu ini yang perlu kita renungkan bersama nah Kemudian kalau ditanya kenapa mereka tetap di atas kebatilannya, ya padahal bimbingan ulama telah ada, telah sangat jelas. Ya memang demikianlah. Itulah e, karena memang e, hidayah wa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah taala tatkala Allah berikan taufik, tatkala berikan e, tatkala Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk mau menerima al-haq itu mau menerima al-haq itu. Nah, dan kita Allah hindarkan kita uh, dari orang-orang yang menolak kebenaran itu. Ya. Kenapa orang bisa menolak kebenaran? Bisa bermacam-macam. Ya, sebagaimana telah banyak keterangannya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya. Dan sebab terbesarnya adalah al-hawa, hawa nafsu. Karena itu jangan heran kalau ahlul bid'ah itu disebut pula sebagai apa? Ahlul ahwa. Karena mereka tetap di atas bid'ahnya padahal ulama sudah menjelaskan. Jahmiyah tetap di atas jahmiyahnya. Ya, Mu'tazilah tetap di atas Mu'tazilahnya padahal sudah dijelaskan, dibantah, ditunjukkan batilnya. Tapi tetap mereka. Kenapa? Hawa nafsu. Karenanya ahlul bid'ah itu disebut pula ahlul ahwa. Karena mereka tidaklah mereka bertahan di atas kebid'ahannya tetap meninggalkan al-haq. Kenapa sebabnya? Karena mengekor pada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Nah, ya. Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jika seperti ini, maka siapa yang bisa menyelamatkan dia? Allah telah katakan, bagaimana menurutmu apabila ada orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka ini sangat berbahaya sehingga di antara penyebab terbesar seseorang terus di atas kesesatannya, kebatilannya itu adalah apa? hawa nafsu. Sebab yang lainnya juga ada, bisa. Yang lain bisa disebabkan karena eh, apa? kepentingan dunia, ya, ingin mendapatkan atau meraih keuntungan-keuntungan dunia misalnya tahtanya, kekuasaannya, ya, atau ingin syahwat, ya. Wanita, tahta, wanita, harta, ya kan itu yang sering diistilahkan. Nah. Sebab berikutnya lagi, yang ketiga bisa karena kilatul ilm. Ya. Kurang informasi, kurang ilmu. Ya. Mana sih yang dikatakan fatwa atau penjelasan eh, apa namanya? keputusan ulama. Dia kira belum ada keputusan, padahal sudah ada. Nah ini termasuk kilatul ilm. Ini menimpa sebagian. Nah, ketika terjadi fitnah itu ada pihak-pihak seperti itu. Ada yang sudah tahu, benar-benar tahu, ya lengkap, nggak ada kurang, sudah tahu dia betul seluk beluk fitnah ini. Namun tetap dia menolak. Kenapa? Hawa nafsu. Nah, tapi ada yang tadi jenis ke, ke, yang sebab ketiga karena memang dia nggak ngerti. Ya, dikira kebenaran bersama satu pihak Padahal sudah dinyatakan ada keputusan. Dia nggak tahu kalau sudah diputuskan bahwasanya pihak ini salah. Misalnya. Maka itu karena apa? Kilatul ilm. Ya, Al-jahil. Ya, karena jahil. Karena itu jahil ini nggak boleh kita berada di atasnya. Harus kita hilangkan. Termasuk di masa fitnah. Ya, bagaimana kita supaya tidak jahil belajar. Belajar. Gimana belajarnya? Belajar bagaimana fatwa ulama itu. Ya. Sehingga jangan nggak mau belajar, nggak mau bahas fitnah apa maksudnya nggak mau fit bahas fitnah? Kalau nggak maksudnya bahas fitnah itu ini caci maki ustad Fulan ke ustad Fulan nah itu kalau itu yang dimaksud enggak tapi bahas fitnah maksudnya apa mempelajari fatwa ulama bagaimana kronologinya ya perkembangan dari eh, satu fase atau kronologi ke kronologi berikutnya ya kenapa dulu masih bersikap lunak sekarang tidak nah itu kan ada kronologinya nah itu perlu dipelajari ya bisa jadi kilatul fa, kilatul ilm dia taunya di fase pertama saja kita harus lunak, kita harus lembut, kita nggak boleh ini. Dia nggak tahu kalau bahwasanya sekarang sudah berpindah fase misalnya. Ya, sudah fasenya bukan itu lagi. Nah ini akibat apa? Kilatul ilm. Nah, akibat jahil seperti itu. Barakallahu fikum. Nah ini beberapa uh, yang bisa saya jelaskan di kesempatan ini tiga sebab tadi. Ya, tiga sebab tadi. Barakallahu fikum. Uh, kemudian tadi pertanyaan kedua apa tadi? Uh, penggunaan fasilitas organisasi oh, naam ya uh, masjidnya misalnya ya, dalam taklim ya. dan da- organisasi ya kalau kita misal contoh organisasi itu ketika ada acara, kegiatan atau dauro kita bikin panitia ya. Itu organisasi. Nah, sehingga ada koordinasi siapa yang punya wewenang memutuskan ya. Mana yang tugasnya ini, tugasnya ini, masing-masing ada tugas, ya ada kewenangan gitu kan. Nah, itu contoh organisasi. Nah, yang nggak boleh itu kalau organisasi itu dijadikan sebagai acuan wala wal barok ya, ilmu yang nanti muncul diistilahkan hizbiyah. Kenapa? Karena menilai kebenaran itu berdasarkan organisasinya. Ya, maka ini sebagaimana menilai kebenaran berdasarkan berdasarkan madhabnya. Ya, nah, ini yang tidak boleh. Ini yang menimbulkan hizbiyah. Ya, kalau bukan organisasinya, kalau bukan ormasnya, nggak mau. Ya, pokoknya ormas saya ya, membuat sidang atau konferensi atau muktamar apa saja keputusannya itulah kebenaran sudah. Yang menyelisihinya nggak boleh ya. Yang menyelisihinya berarti batil. Nah, ini yang tidak diperbolehkan begitu. Sehingga apa boleh kita berdakwah menggunakan organisasi ya selama kita berjalan di atas koridor uh, uh, apa Alkitab wasunnah wasalaf salaf itu yang menjadi tolak ukur kebenarannya itu yang tertinggi Organisasi hanya hanya apa? sebagai sarana saja. Tapi tadi itu eh, sangat banyak yang tertimpa penyakit. Nah, tatkala menggunakan organisasi ini cenderung apa? Cenderung muncul penyakit-penyakit hisbiyah. Sehingga dari sini kita mengambil pelajaran dari sini untuk tidaklah menggunakan kepanitiaan atau yang lainnya kecuali sebatas kebutuhan. Selesai kegiatan ya selesai sudah. Itu. Kalaupun terus seperti yayasan misalnya, labas itu kita gunakan. Namun sekali lagi apa? Jangan menimbulkan hisbiyah. Seperti itu sih. Apa maksudnya hisbiyah? Meletakkan walak wal barok secara sempit pada yayasan itu. Pada ADART-nya misalnya. Ini yang disebut hisbiyah. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin bisa Anda sampaikan. Afan Ustaz, nambah ya. sedikit ya. tentang hal itu. Yang Anda maksud adalah penggunaan fasilitas masjid organisasi tertentu hmm. yang kategori mungkin ISBI ya, yeah. yang untuk menghindarkan fitnah itu hmm. bila kita menggunakan sering menggunakan itu Tidak ya. tidak berupaya untuk keluar dari sana. Yeah. Itu Ustaz. Yeah itu di, uh, eh, diantaranya sebagaimana keterangan para masyayikh kita kalau masjid atau tempat itu sangat mencolok menunjukkan siar-siar hizbiyahnya ya satu kemudian yang kedua menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran ya sehingga kita uh, karena pinjam tempat nggak mau menyampaikan al-haq ya nggak mau menyampaikan salafiyah tidak mau mengingkari kebid'ahan, mengingkari kesyirikan, Tidak mau menyampaikan tauhid was sunnah. Ya, seperti ini yang tidak boleh. Tapi kalau kita meskipun kita pakai pinjam tempat ya dan tempat itu tidak menampakkan syiar hisbiyahnya dan kita tetap dakwah secara dengan tetap bisa berdakwah mendakwahkan Alkitab was sunnah ala makana alaihi salaf maka nggak ada masalah ya ada masalah kita pakai nah termasuk eh, yang kita hindarkan tatkala memakai tempat itu adalah ketika dakwah kita dicampur baurkan dengan dakwah hizbiyin misalnya. Misalnya diadakan acara ya bersamaan di hari yang sama, di acara yang sama bertemu ya antara dai salafi dengan dai hizbi. Ya, nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya jadwalnya berbeda-beda sendiri dan jadwal kita nggak ada kaitannya dengan jadwal si fulan, maka labas. Ya, bahas kita sampaikan. Semoga dengan itu justru menguatkan barisan salafiyin ya dan melemahkan hizbiyin dan kita tidak tidak menghalangi adanya jadwal hizbi di, walaupun di hari yang lain ya tidak menghalangi kita untuk mengingkari ya kemungkaran begitu. Barakallahu fikum. Itu yang mungkin bisa Anda pahami dari pertanyaan antum. <laughs> Nah, Ustaz, insya Allah cukup untuk pertanyaannya, Ustaz. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz.